ada beberapa masalah yang belum saya sampaikan, belum saya jawab. Masalah apakah puasa mutik atau makannya nasi putih saja. Nah, ini puasa putih. Soal puasa, asal dia berpuasa sesuai dengan garisan Allah boleh soal bukanya terserah mau makan nasi saja ya nggak apa-apa mau air saja ya nggak apa-apa mau buah-buah saja yang nggak apa-apa asal puasanya sama dengan ukuran syariat nah, sekarang orang berpuasa sudah lalu berbuka nggak makan apa-apa hanya makan nasi atau nggak makan apa-apa yang bernyawa artinya mak, dari dari makhluk yang bernyawa biasanya tidak makan ikan dia makan daging ya boleh saja jadi makannya hewan atau makanan ya, yang bukan bernyawa artinya bukan dari daging atau ikan ya boleh saja memang itu ada amalia-amalia yang memberinya nyawa. Ada tuh, memang ada amalia amalia begitu. Kebanyakan amalia amalia itu dari orang-orang golongan maghrib mau mau mau oh enggak orang mau nah ini boleh saja sudah pun yang tidak boleh ini pati geni. Nah ini itu angkat juga eh, ditanya pendengar, bolehkah orang menjalankan puasa pati geni? Nah, jangan lagi 40 hari. Anggap 7 hari, 3 hari. Jangan lagi 4 hari, 3 hari, 2 hari terusan itu dinamakan wisol. Wisol itu diharapkan tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW anil wisol. Jadi wisol itu dua hari dua malam berpuasa tidak berbuka sama sekali dua hari tidak malam. ah enggak boleh. Larangan saya. Ini namanya wisol. Ya sama, ya tidak berbuka sama sekali Dua hari, dua malam Tidak berbuka sama sekali Berarti kan sambung nah, Wisol ini namanya sambung dua hari dua malam. Tapi Rasulullah jangan sendiri misal, kalau sama. Nah sampai Rasulullah ada ya, gimana kalau misal? Lain saya. Kalau saya ini diberi makan, diberi oleh Allah langsung dilakukan kan? Lain. Nah itu jelas tidak boleh. Aja nah, dua hari dua malam tidak berbuka sama sekali. Ini tidak boleh. Sehari semalam. Masih hari sama masih boleh. 24 jam lah istilahnya. Itu boleh. Kalau sampai dua hari dua malam tidak boleh harus harus berbuka walaupun hanya permen sedikit. Pokoknya ada tanda tidak puasa. Nah, sekarang soalnya sebelum kefadilannya kebuliannya dulu. Nah, sekarang sudah saya terangkan, sekarang boleh. Kalau pati geni tidak boleh. Nah, sekarang masalah fadilah Fadilah apanya? sekarang puasa waktu dia berbuka, makan hanya nasi saja. Cari fadilahnya. Lebih afdal yang mana? Yang afdal itu kalau orang berpuasa berbuka kurma. Katanya afdal ya? ya. Yang kurma itu afdal. Sunnah Rasul. Iya, ya, sunnah. Kalau tidak ada kurma, air. Tidak ada sesukanya. Ini kalau cari afdal yang kalau ngambil afdolnya kembali kepada sunnah Rasul dulu. Kalau tidak Rasul, mana yang dengan Rasul dulu afdol. Nah, jadi kalau kita berbuka, afdolnya pertama kali apa? Kurma. Bukan nasi. <laughs> ya, bukan roti. Tapi boleh-boleh kan gitu. Nah, tapi apa namanya afdolnya yang ditanya afdolnya berbuka itu yang afdol adalah kur kurma malah kalau ada kurma air Aduh. orang kalau pikir jelaskan kalau ada kurma barang manis nah, itu masalah masuk mutim baru puasanya setiap makan itu tidak pakai ikan pokoknya mutim dia ini tujuannya untuk melaksanakan kelakuan entah dari mana itu dari mana itu ada cara lain tapi yang disoalkan itu tidak begitu apakah puasa mutik yang disoalkan ini puasa mu puasa bukannya nah ada lagi kalau amalia amal saben hari makannya juga mutih saja karena dia menjalankan menjalankan apa namanya spiritual ya supaya dia baca jangan ya, tujuh ribu ya kawi dia kuat dia kata oh, ah, iya dia amalkan kata dia itu ini sampai amalkan tapi syarat makanannya harus nasi dan air botol. Pilihannya tidak boleh. Saat makan begitu ya, ya boleh saja apa asal tidak membahayakan diri dirinya tidak boleh kalau dimaksud itu motif itu ya sudah mandi ya itu ada kelakuan aspek itu begitu ada caranya laki amalia itu ada macam-macam ada kalanya disuruh baca di tengah seni ada amalia orang gunungan asma ini nah, tapi jangan main-main asma melarat itu ya. jangan main-main asma. lebih baik doa biasa itu lebih lebih lebih mantap, lebih kuat, dan lebih hak. Nah, ini rasanya. Tapi macam-macam di kitab syariat ada, di kitab ulama-ulama ada. Ada itu amalia-amalia. Nanti sudah saya katakan, itu pasti banyak dari mawalibat. Mengamalkan itu, kadang-kadang ya poli diamalkan. Ayat kursi 300, itu diamalkan ada kadang-kadang untuk mendapatkan jin. <laughs> Iya. Wah itu reputasi sama macam-macam. Nah, ini jadi tidak mengganggu diri, apa-apa boleh saja asal kembalinya kepada tuntunan dalam syariat syariat tidak ada pelanggaran hanya nah, ada pun pati geni ya, yang disoalkan lagi puasa pati geni ini bagaimana nanti diselesaikan misal misal tidak boleh jangan lagi tujuh hari dua hari pun sudah tidak boleh misal nah, ini apalagi puluh hari meluang ya masuk ruangan parit juga kan parit karena di dalam dia sudah 40 hari gak makan apa-apa sama sekali Nah, kita tanya lah solatnya bagaimana iya mengubah begitu lah solatnya bagaimana gak solat sekali tambah dosa tangguh solat iya 40 hari lagi bagaimana nah ini Sama macam macam begitu pokok kekuatan akidah sih ya baca doa doa kita kita akan baca doa doa usilahul Nabi waktu dalam peperangan itu Nabi kalau menghadap musuh memang doa. Kalau Nabi ketemu musuh doanya begini, ya malika yaumiddin, iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in. Itu musuh bisa putar kaji. Kalau Nabi takut, wah ini jahat, ini bahaya, orang bahaya. Nabi mendoa, Allahumma ini aj'aluka fi nahri wa a'udzubika min syarri. Itu yang dia doanya lagi. Allah bin aj'al kefinah ya Allah saya jadikan kekuasaan engkau di leher mereka cekeklah mereka dan saya <laughs> saya terlindung dari gangguannya itu tidak bisa berbuat apa-apa orang Allah yang kuasa kita jalan wah ini takut ini orang jahat apalagi orang-orang perempuan ini penting sekali doa-doa macam itu jalan wah ini ada orang-orang duduk tak kenal dia ini sekarang megang perempuan dengan apa baca juga Allah min aj'al kefinah satu kalau banyak, Allahumma inni aj'alka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Itu orang sudah kuat apa-apa dicekek oleh Allah SWT. Sudah tidak bisa jalan. Nah, kan aman. Ini doa langsung bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu perang juga begitu Nabi ambil pasir, lemparkan hebatnya syahadil wujuh, syahadil wujuh dilemparkan, semua mata orang kafir kena debu. Kenapa? Pasir ini doa doa itu tidak gitu. usah mutik. ya, usah mutik. Doa spontan Pokok ikhlas nilai ta'ala insya Allah diterima oleh Allah. tidak usah mutik. Ah, mutik dari haram boleh wajib ini. Itu ya apa mutik dari haram ini. <laughs> Aja jangan sampai kena makanan minuman yang haram. Ini harus ini wajib. ketika nah, Ketiga, Bagaimanakah hukumnya suami menyamakan istrinya dengan badannya ibunya? Wah, ini zihar nanti. Itu ada hukum zihar. Zihar itu orang laki suami menyamakan istrinya ke, ter, eh, kepada ibunya. Itu namanya hukum zihar. Maka istrinya itu dianggap kamu itu seperti ibu saya atau jalannya atau kakinya dan sebagainya atau anggota badannya itu bisa hukum apa? Zihar. Nah, di hari itu ada diputuskan dengan kepala, ini kena denda. Ada kapal, jihad, harus merdekakan budak. Satu kajian ada harus puasa dua bulan, enam puluh hari berturut-turut. Turut. Ada sudah ini jihad. Maka jangan suami me mengatakan pada istrinya kamu sama dengan ibu. Ini jangan. Ya saja ini hukum jihad, ada hukum jihad. Oh, guyon. Walaupun guyon tidak boleh. Tapi Islam ini ya masalah hubungan kawin, masalah talak, masalah hal ini, ya ini guyonnya ini jadi betul, betulnya betul, guyonnya betul. ini yang khawatirkan. Jangan main-main masalah masalah hubungan hubungan apa? E, suami istri harus belajar. Mengkhawatirkan. Kemudian masalah andil, bagaimana andil? Jadi masalah beberapa yang dimasalahkan. Pokoknya dalam Islam itu begini. Pertama harusnya tahu asyarika atau syirka. Andil dalam Islam. Andil dalam Islam itu begini. Uang mata uang dengan mata uang. Ini dicampur jadi satu. Dengan dicatat catatan yang tertentu. Ini campur di satu untuk menyusut, tapi total untuk menjadi pesmal. Nah, ini namanya syarikat. Selain ini nggak boleh. Jadi Pak A dengan Pak B, sudahlah. Ini mau andil syarikat mana? Hukum syariat, eh, hukum syariat Islam ya. Yang satu anggap punya satu juta, yang satu punya satu juta sama campur di satu atau benda atau ini satu juta ini punya dua juta boleh total keuntungan kerugian menurut sahamnya masih masih Atau sama berasnya, ini beras bengawan, ini beras bengawan sama. Ukurannya tahu, ini berapa? Pas lima kintal. Ini lima kintal, satu kintal. Kita jual bersama, campur jadi satu. Tapi satu apa ini? Satu macam, satu jenis. Catatannya tak ada, campur satu. Jual bersama. Nah ini namanya syarikat. Ini guru. Jadi terutama uang ini. Nah, ini ini satu, ini surga. Tidak boleh begini, satu uang, satu tenaga, tidak boleh. Atau syarikat tenaga, tidak boleh tapi salah Ini orang-orang kerja tenaga loh, ya, coba. Tukang, tukang angkat, kuli, kuliah, kuli pekerja ya. dan sebagainya. Dia andil orang lima ini. Ayo kita kerja semua, kerjaan ada yang angkat pasir, yang kan? kerja di satu Hasilnya dikumpulkan bagi rata. yang tidak boleh. Karena badan kan lain-lain loh. Ini mungkin kekuatannya ngangkat 5 pikul. Ini kalau sudah 5 pikul nggak kuat. Ini 6 pikul masih kuat. Ini malah 5 10 pikul kuat. Wah, ini nggak ada. Nggak bisa. Ini rada malas ini. Ya, ini agak malas, ini agak giat, ah, macam-macam. Jadi syarikat badan ini nggak boleh syarikat dalam uang tadi. Campur ya satu, baru nanti dijalankan ada cara-caranya. Kalau rugi yang bersama, untung ya sama, Nah, soal itu mau berhenti ya boleh saja syarikatnya resmi. Nah, ini namanya syarikat. Nah, syarikat-syarikat yang dijalankan apakah cocok begini atau tidak? Kalau tidak, berarti syarikat tidak mengakui. Nah, jadi untuk melakukan andil dan syarikat ini harus kembali kepada faslur Mau bagus syarif, jangan syariat supaya Nabi. Nah, ini tidak yang jadi sebelum dimasalahkan keuntungannya bagaimana bagaimana, syarikatnya dulu harus kita tahu. Kalau sudah pokoknya ini sudah benar, baru dibahas keuntungan. Bagaimana keuntungannya? Lihat sahamnya, modalnya. Anggap sekali satu juta, ini dua juta, lalu dapat keuntungan tiga ratus Yang modalnya eh, sahamnya satu juta ada berapa? 100 yang sahamnya 2 juta dapat 200 nah, lain kali rugi juga 300 yang punya 1 juta ruginya 100 yang punya 2 juta ruginya 2 200 nah, ini. dikerja bersama atau seakan orang orang pekerja ya boleh saja tidak ada urusannya pekerja nah ini masalah syarikat Kemudian ada orang tanya membaca Quran